bahwa kalau kita mau mengharapkan kemenangan, kejayaan, Allah tegakkan syariat Islam adalah pertama tegakkan syariat Islam pada diri kita masing-masing. Tegakkan pada diri kita, keluarga kita, istri kita. Jangan yel-yel, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Berdiri panas-panasan di tengah monas. Tiba-tiba, masing-masing mereka, istri-istrinya belum pakai kerudung. Anak-anaknya juga dalam keadaan belum mengerjakan sunnah demi sunnah. Lo mau negakkan syariat yang mana yang dimaksud? Kalau mau negakkan syariat, kamu tegakkan untukmu dan untuk istrimu, keluargamu. Kalau itu sudah, baru kamu bicara pada tetanggamu. Ya kaum muslimin, tegakkan sunnah, tegakkan Islam, syariat Islam tegakkan. Jangan kita menyatakan yel-yel kalimat tegakkan syariat Islam ternyata pada dirinya dari ujung rambut sampai ujung kakinya nggak terlihat. Dari unjuk rambutnya nggak kelihatan, jenggotnya nggak kelihatan, di bawahnya musbil, ucapannya jelek, dan menjatuhkan kehormatan penguasa, itu juga menjadi menyelisihi sunnah. Dari ucapannya, pakaiannya, semuanya dari sunnah. Lo negakkan syariat itu pada dirimu dulu. Kalau kamu jujur, apa yang ada di hadapanmu kamu tinggalkan. Apa yang belum ada ditunggu, dicari-cari, dituntut. Ini kan keanehan. Sebagaimana pepatah air di bejana ditumpahkan, menunggu air dari langit yang mau hujan. Ini mendung, mau hujan. Air yang di bejana tumpahkan dulu, tunggu. Ternyata nggak turun-turun. Wallah, itu kebodohan. Semestinya yang ada dipakai. Sekarang yang ada adalah kamu menguasai dirimu. Masya Allah, berarti kamu sudah menjadi penguasa. Bukan penguasa cukup besar, Bukan pula desa, tapi penguasa rumah tanggamu. Sekarang kamu diuji oleh Allah. Kamu kalau jadi penguasa, bagaimana? Coba. Kamu kan penguasa di rumahmu. Apakah tegak syariat Islam di rumahmu? Kalau kamu jadi penguasa di rumah, belum bisa menegakkan syariat Islam, bagaimana mau menegakkan syariat Islam di seluruh persada Indonesia? Harus kita ikhlas, jujur. Jangan karena dunia. Jangan karena kedudukan Jangan karena tarikan-tarikan dunia. Kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum muslimin tauhid dan sunnah, maka itulah yang akan membawa kepada kejayaan Islam. Dikatakan dalam sebuah syair, wahai orang yang menganggap kebaikan itu pada kenikmatan, ingat bahwa kenikmatan dunia itu fata morgana. Fasmu bidinika kay biqurbih. Hendaklah kamu naik kepada derajat agama yang tinggi. Hendaklah kamu menggapai kemuliaan dengan agamamu. Niscaya engkau akan dekat dengan Allah. Fa inna taqarrub lil ilahi sawabu. Kedekatan dengan Allah itulah yang akan mendatangkan kebenaran, akan mendatangkan kemenangan. Ya, ni ibn azakumullah, ingat tana'um bernikmat-nikmat dengan dunia tidak akan bisa menyelesaikan. Tetapi yang akan bisa menyelesaikan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah? Beriman, bertauhid, dan mengamalkan amalan-amal saleh.